atasnya. Fa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu nikmat yang terus-menerus tercurah kepada kita semuanya akan menjadi sebuah nikmat yang akan selalu ada bersama kita bahkan bertambah dan bertambah ketika kita selalu bersyukur kepada Allah jalla fi'ulah dan hendaklah kita berhati-hati dari berbagai kemaksiatan yang kecil apalagi yang besar dosa-dosa yang kecil terlebih yang besar karena kemaksiatan itu tuzilun ni'am berkata para ulama salaf fa in kunta fi ni'matin فإن fa innal ma'asi jika kamu berada pada sebuah nikmat satu nikmat saja yang kamu rasakan yang ada padamu maka jaga nikmat tersebut jaga nikmat itu baik-baik yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat dosa dan pelanggaran akan melenyapkan nikmat yang ada pada kita. Maka ikhwana fillah sungguh nikmat yang sangat besar yang sangat agung yaitu nikmatul iman wa nikmatut tamassuk bis sunnah wal amalu biha nikmat kita beriman kepada Allah jalla fi'ulah imanan sahihan dengan iman yang benar iman mabniyan alal ilm min alkitab was sunnah bifahmi salafil ummah iman yang dibangun di atas ilmu dari Al-Quran was sunnah dengan pemahaman generasi salaf kemudian kita diberi kenikmatan termasuk bis sunnah berpegang teguh dengan sunnah Nabi cinta kepada sunnah sehingga kita senang Ketika kita beramal di atas sunnah, ketika kita mengetahui sunnah, kita senang untuk mengamalkannya, kita bersegera, berlomba-lomba, serius, istiqamah di atas amal sunnah tersebut. Fahadihi ni'matun azimah. Ini nikmat yang sangat-sangat besar yang hendaknya setiap kita menyadari sesadar-sadarnya bosnya itu adalah nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri dan kita jaga baik-baik, kita pelihara nikmat tersebut, kita berdoa kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan, di waktu-waktu yang mustajab agar Allah tabaraka wa taala melanggengkan nikmat tersebut, senantiasa menetapkan nikmat tadi pada kita Fabarakallahu fikum di kesempatan malam hari ini bainal maghribi wal isya sedikit yang bisa kita sampaikan dari nasihat yang tentunya tertuju pertama dan utama kepada diri saya pribadi kemudian kepada ikhwati fillah ahli sunnati wal jamaah saudaraku kaum muslimin ahlu sunnati wal jamaah semoga kita bisa mengambil manfaat dan bisa memetik faidah-faidah yang berharga dan bernilai untuk bekal kehidupan kita di dunia ini sebuah nasihat yang disampaikan oleh ulama kita yaitu sebuah tausiah mau'izah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Khalid Ibn Dhahi Al-Zafiri Hafizahullah Ta'ala yang sudah kita kenal yang senantiasa datang mengunjungi kita membimbing kita menyampaikan ilmu mengarahkan kita Hafizahullah Ta'ala warah nasihat beliau yang cukup penting untuk kita ingat, kita ketahui, kita camkan baik-baik karena nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat bermanfaat bagi agama kita, bagi iman kita di kehidupan dunia ini dan keselamatan kita nanti di yaumil akhir bertolak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an wa hadithun sahih marfu' حيث يقول عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb ketahuilah kalian semuanya sungguh ada di dalam jasad ini segumpal daging jika baik maka akan baik seluruh jasad tersebut jika jelek dan rusak, maka akan jelek dan rusak pula seluruh anggota badan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau hafizahullah taala ingin membahas tentang sebuah permasalahan yang sangat penting yaitu al-qulub wa alamatu sihhatiha. Hati-hati dan tanda-tanda sehatnya mungkin atau kita dapati dan itu pun kita alami bahwa kebanyakan dari manusia memiliki perhatian yang sangat sangat besar perhatiannya kepada jasadnya kepada badannya atau pula kepada amal al-zahir, amal jawarih. Namun terkadang lalai, lupa kita kepada apa yang ada dalam jasad ini yaitu kalbu. Kalbu hati yang merupakan makarul iman wat taqwa wal ilm wal aql hati yang merupakan tempat bercokolnya iman Demikian pula at-taqwa, ilmu, dan demikian pula al akal pemahaman, pemikiran, pandangan itu bersumber di dalam kalbu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Artinya inti dari takwa wa haqiqatut taqwa hakikat dari at-taqwa itu ada dalam kalbu. Ketika kalbu seseorang baik, kalbu seseorang sehat, maka akan terpancar pada amaliyah dia, terpancar pada sikap-sikap dia, terpancar pada aktivitas dia dan segala apa yang dia lakukan pada lisan dia, ucapan dia dan seterusnya ketika kalbu seseorang itu baik. Namun sebaliknya, ketika kalbu seseorang telah sakit, bahkan sakit yang diderita sangatlah parah, sehingga menyebabkan hati tersebut hati yang sangat-sangat lemah, yang tidak bisa lagi membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, yang sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yang tersamarkan bagi dia mana as-sunnah dari yang bid'ah. Faya subhanallah kita melihat kenyataan yang ada. Berapa banyak orang-orang yang telah diberikan ilmu faham tentang Alkitab wa Sunnah mengerti tentang ahkamuddin, menghafal ayatil Qur'aniyah wa ahaditsin nabawiyah. Namun ternyata dia menyimpang, dia tersesat, dia tersesat dengan pada sebuah permasalahan yang wadih, pada sebuah permasalahan yang sangat gamblang, yang kita tuwailibul ilm segar kita ini penuntut ilmu yang kecil yang memiliki ilmu yang sedikit terheran-heran kok bisa hada syekh wa hada alim wa hada fulan yang masya Allah mustafid yang masya Allah hafiz kada wa kada minal kutub menghafal ini dan itu masya Allah lakinnahu dal lakinnahu munharif tapi dia terbawa tersesat sulit bagi dia untuk melihat kebenaran dalam keadaan kebenaran yang sangat jelas gamblang apa sebabnya di antara sebabnya itu bersumber dari kalbu kembali kita melihat kita pelajari ternyata yang rusak adalah kalbunya kalbu dia telah rusak qalbu dia telah terkena penyakit-penyakit hati yang menyebabkan hati tersebut hati yang gelap, hitam yang tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dari yang batil. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala mereka mulai melenceng, menyimpang, mulai condong kepada kesesatan. Apa yang condong? Hati mereka. Kecondongan hati, keinginan hati yang mulai condong kepada apa? Kepada selain Allah dalam keadaan dia berilmu, tapi dia condong kepada hizbiyin, dia condong kepada ahli bid'ah. Dia senang bergaul dengan mereka, dia senang berinteraksi dengan mereka. Condong dia kepada mereka. Berarti hatinya telah rusak. Hatinya telah berpenyakit. Maka apa balasan Allah Azza wa Jalla? azaghallahu qulubahum. Allah palingkan sekalian hatinya menuju kepada kesesatan tersebut. Demikian ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayat yang lain afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha Tidakkah mereka mau mentadabbur Al-Qur'an mau mengkaji mempelajari memahami makna dan tafsirannya kemudian mengamalkannya ataukah telah terkunci hati-hati mereka ala qulubin aqfaluha telah dikunci hati hati mereka tersebut hati mereka telah dikunci mati sehingga hati tersebut tidak bisa lagi melihat yang yang mana itu kebenaran, mana yang hak dan mana yang batil. Tidak sanggup lagi membedakan antara sunnah dan bid'ah. Tidak bisa lagi melihat mana saudara dia ahli sunnah dan mana ahli bid'ah yang wajib bagi dia untuk menjauhi mereka. Fa ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca di awal tadi sangatlah jelas dan gamblang sekali. Nabi SAW menyatakan ala wa inna fil jasadi mudghatan dan seterusnya dari hadis itu. Nabi menegaskan bahwasanya baiknya hati itu akan mem berikan dampak positif bagi al-jawareh anggota badan. Anggota badan dia akan baik. Tangan dia, kaki dia, lisan dia dan juga terkait dengan iman dia. Terkait dengan mauqif dia, sikap-sikap dia semuanya akan menjadi baik ketika kalbu itu menjadi baik. Tentunya hadis ini sebagai motivasi dan dorongan bagi kita untuk lebih serius memperhatikan kalbu kita. Untuk kita senantiasa memberikan porsi yang sangat cukup kepada kalbu kita. Agar kalbu kita ini benar-benar kalbu yang hidup. Kalbu yang naam abiyad, yang putih, cemerlang. Bukan kalbu yang Nabi SAW menyebutkan aswad dan murbada kalkuzi mujakhian la ya'rifu ma'rufan wala la yunkiru bukanlah hati yang telah menghitam pekat disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan yang tidak bisa mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar tidak lagi dia mengajak kepada ma'ruf dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Fabarakallahu fikum ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa istiqamatu al-qalb matlub. Keistiqoman hati itu sesuatu yang sangat dituntut dari kita semuanya. Jangan sampai kita lebih serius untuk memperhatikan zawahir dari amal kita. Naam, itu suatu yang dituntut pula. Itu suatu yang penting. Kita belajar, kita menghafal, ya, kita beramal. Namun jangan lupa, kalbu itu penting untuk kita senantiasa perhatikan. Kita harus tahu kapan hati itu terkena penyakit. Kapan hati itu mulai melemah hingga padanya al-futur seorang dia harus memiliki kepekaan sensitivitas dalam melihat kalbunya jangan sampai dia lupa dia hanya sibuk untuk menata apa yang dia cari dari ilmu menata amaliyah dia secara zahir namun kalbu dia kurang perhatikan hati dia dia lalai maka istiqamatu al-qalb itu sangat berpengaruh kepada diri seseorang dan amaliyahnya. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh tidaklah akan istiqamah iman seorang hamba tidak akan istiqamah tidak akan lurus tidak akan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang sahih yang dibangun di atasnya amal saleh sampai kapan sampai yastaqimu yastaqimu qalbuh sampai hatinya itu lurus dan Sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya hati itu selain tempat iman dan juga selain tempat at-taqwa wal amalu al-qalb amal qalbiyah juga hati itu merupakan akal dan pemikiran seseorang. Ketika hatinya hatinya bersih, hatinya sehat, maka dia akan berpikir dengan baik. Akan muncul darinya pemikiran-pemikiran yang jernih. Ketika kita mengajak dia berbicara, kita menjelaskan kepada dia. Fahim, dia faham. Karena hatinya bersih sehingga akalnya itu juga sehat. Akalnya bersih. Mudah untuk memahami Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al aqlu fil qalb. Akal itu ada di dalam kalbu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mencela mereka al-musyrikun al-kuffar yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan dakwah Islam, dakwah tauhid yang dibawa oleh para nabi. Allah menyatakan alahum alahum qulubun yaqiluna biha. Apakah mereka itu memiliki hati-hati yang kemudian mereka bisa berfikir dengannya, bisa memahami dengannya? Ini pertanyaan dalam rangka pengingkaran. Artinya mereka tidak bisa memahami, tidak bisa berfikir dengan jernih. Haula al-kuffar al-musyrikun ahlul jahiliyah ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berdakwah tauhid mengajak kepada mereka untuk berikrar dengan la ilaha illallah dan meninggalkan segala sesembahan-sembahan mereka ketika Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang itu adalah mukjizah yang membuat mereka terheran-heran dan takjub namun karena hati mereka telah rusak, hati mereka telah dipenuhi dengan hawa nafsu yang menyesatkan. Hati mereka benar-benar telah dikungkung oleh an-nafsu. Nafsu yang menyeret kepada mereka, kepada menyeret mereka kepada kejelekan dan kemaksiatan. Maka mereka menolak itu. Bahkan mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahir, tukang sihir, sebagai seorang penyair, syair, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu mereka sematkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan mereka mengerti dan mereka mengakui bahwasanya itu adalah kalamullah itu bukan buatan Nabi itu bukan hasil karya Nabi dan sahabatnya bosnya Al-Qur'an itu benar-benar munazzalun min indillahi jalla fi'ulah, turun dari sisi Allah azza wa jal. Akan tetapi mereka tidak mau menerima. Kenapa? Karena hati mereka telah rusak. Maka Allah menyatakan, tidakkah mereka itu memiliki hati untuk kemudian mereka bisa memahaminya? Demikian ayat yang tadi kita baca pula afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha Tidakkah mereka mau mengkaji dan mempelajari Al-Quran ataukah hati-hati mereka itu telah terkunci mati sehingga tidak bisa lagi bisa memahami ayat-ayat Allah. Fabarakallahu fikum. Maka akal atau hati ini juga merupakan tempat al-aqlu merupakan tempat akal dan pemikiran yang mana ketika hati tersebut sehat, hati tersebut baik, maka seorang dia akan berpikir dengan pemikiran yang baik, pemikiran yang jernih, pemikiran yang benar-benar akan memberikan masalah, maslahat kepada dia dalam urusan dunia dia dan akhirat dia. Ikhwana fila rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Para ulama senantiasa menasihatkan kepada kita untuk selalu memperhatikan dan mengoreksi kalbu kita. Nasihat-nasihat yang selalu mereka sampaikan kepada kita yang sering kita dengar, hendaknya kita ikhlas, hendaknya kita sidqun ma'allah, jujur di dalam bermanhaj, di dalam berislam, di dalam bersunnah itu semuanya kembali kepada kalbu amal kalb karena memang hati itu sangat mudah sekali berbaring hati sangat cepat kali sekali berubah al-qulub itu sangat cepat tatakallab wa tataghayyar bi asra'i waktin dalam waktu yang sangat cepat. Dan subhanallah kita saksikan. Itu kita dapatkan orang-orang yang tadi Masya Allah bersama kita, berjalan bersama kita. Dia belajar, dia beramal di atas sunnah, dia membela sunnah dalam waktu yang tidak lama. Dengan sebuah fitnah, dengan sebuah ujian yang ringan, dia berbalik, hati itu berbalik. Justru dia membenci sunnah dan ahli sunnah. Justru dia membela bid'ah dan ahli bid'ah. Dia bergabung bersama mereka. Karena apa? Karena hati itu cepat berubah. Sehingga kadang kita terheran-heran, ya subhanallah, itu fulan. Sudah begitu, subhanallah. Maka jangan heran. Karena memang kalbu Dinamakan sebagai qalb karena cepat sekali berubah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyatakan la qalbu ibni Adam ashaddu taqalluban minal qidri idza ijtama'at ghalayanan. Sungguh-sungguh hati anak Adam itu asyaddu taqalluban sangat cepat sekali berubah berbolak-balik daripada al-qidir idajtama'at ghalayanan daripada panci yang dipanaskan terkumpul padanya makanan kemudian mendidih kalau mendidih makanan dalam panci cepat ya demikian berubah maka hati itu lebih cepat dari itu perubahannya oleh karena itu Nabiuna alaihi salatu wassalam kama huwa ma'ruf sebagaimana suatu yang sangat ma'ruf selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik Doa ini senantiasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai Aisyah di dalam sebuah riwayat Ummu Salamah yakni istri Nabi ketika mendengar Nabi sering membaca doa ini memanjatkan doa ini dalam setiap waktu maka bertanya Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah ma akthara an tukthira hadha ad-du'a awa innal quluba latataqallab ya Rasulullah Kok banyak sekali atau sering sekali engkau memperbanyak doa ini? Heran Aisyah. Ya Nabi khairul bashar. Manusia yang terbaik. Atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Namun kok masih membaca doa ini? Bahkan mengulang-ulang dalam setiap waktu Nabi membaca, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Bertanya Aisyah. Faqala na'am ya Aisyah innal qulub baina asbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha in syaa aqamahu wa in syaa azaghah Naam betul ya Aisyah Sesungguhnya hati-hati hamba itu berada di dua jemari dari jari jemari Allah Azza wa Jal. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balik sekehendaknya. Semua hati hamba itu bagaikan satu hati yang ada di dua jemari Allah yang Allah balik demikian begitu mudahnya dan cepatnya insya'a aqamah jika Allah kehendaki maka Allah akan kokohkan, Allah akan tetapkan, Allah akan jadikan hati itu hati yang istiqamah. Namun jika Allah kehendaki, maka Allah akan palingkan, Allah akan sesatkan hati tersebut. Fa rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, perhatian kita kepada hati kita hendaknya lebih dibandingkan perhatian kita kepada amal zawahir yang kita lakukan. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik untuk kita selalu mengoreksi niat kita. Sungguh ketika hati kita itu baik hati yang dipenuhi dengan amalan-amalan yang baik, sifat-sifat yang terpuji. Hati kita dipenuhi dengan ikhlas, hati kita dipenuhi dengan mahabbatullah, hati kita dipenuhi dengan raja, pengharapan dan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita selalu merasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Al-khasyah ketika hati yang seperti ini ya maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita dan mengistiqamahkan kita Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda Afdalun nasi kullu makhmumil qalbi صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد hasad. صلى الله عليه وسلم bersabda أفضل الناس manusia yang paling afdol adalah kullu mahmumil qalbi. Setiap mahmum qalb. Wasaduk lisan. Dan saduk lisan. Sadukul lisan yang jujur. Maka para sahabat menyatakan qalu sadukul lisan na'rifu. Adapun sadukul lisan kita telah faham ya Rasulullah. yakni lisan yang jujur. Nah, ini juga penting. Lisan kita hendaknya selalu kita jaga untuk kita berkata jujur karena asiduk itu benar-benar akan membantu kita untuk bisa istiqamah sidq ma Allah wa sidq fil kalam wa fi sidq fi al-amal itu sangat-sangat dibutuhkan maka para sahabat bertanya qalu as-sidqu as-sidqul lisan na'rifuh adapun sidq lisan yang jujur yang lurus kami telah faham mengetahui. Fama mahmumul qalb. Apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Maka Nabi SAW menjawab, At-taqiyun naqi. Yani seorang yang bertakwa dan jernih. Jernih hatinya. Bersih kalbunya. La itma fihi. Tidak ada dosa padanya. Wala baghi. Juga tidak ada kezaliman wala ghil wala hasad, tidak ada kedengkian dan hasad tidak ada dalam hatinya. Artinya orang tersebut yaitu mahmumul qalb yang dia adalah afdalun nas, dia selalu menjaga menjaga kalbunya. Ketika dia terjatuh kepada dosa, maka segera dia kembali. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hati itu bersih. Disebutkan oleh Nabi SAW ketika seorang melakukan dosa, maka akan dititik, dititikkan pada hatinya titik hitam. Ya, diletakkan titik hitam pada hatinya. Terus satu dosa, dua, terus demikian. Namun ketika dia berbuat dosa, kemudian ada titik hitam dan dia bertaubat dan beristighfar, maka akan terhapus, dibersihkan lagi titik hitam lagi, bertobat, beristighfar, terhapus lagi, bersih lagi hatinya. Demikian. Sehingga di sini Nabi SAW menyatakan, La ifmafi tidak ada dosa padanya. Karena itu. Karena hati yang selalu kembali kepada Allah, hati yang munib, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat. Ya, selalu menerima kebenaran. Itulah seorang yang mutawadhi dan seorang abd hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah dan tunduk dan patuh kepadanya dan tawadhu adalah yang selalu menerima kebenaran bukanlah seorang yang mutawadhi itu naam dilihat dari zahirnya saja demikian ya dari zahirnya demikian naam berbicaranya halus ya tapi ketika datang kebenaran berat susah hatinya, gengsi, ya, nah, ini bahaya. Merasa gengsi, saya tidak belajar, guru saya tidak mengajarkan demikian, pendapat syekh saya lain, ayo naam. Tapi kita melihat kepada kebenaran. Al-haq lahu dalil walahu alamah. Al-haq itu ada dalilnya. Lihat dalilnya Lihat hujah-hujahnya. Perhatikan dengan baik. Maka di sini kembali kita mengoreksi diri kita ke hati kita. Harus kita senantiasa jujur dan ikhlas di dalam beriman, berislam, bermanhaj. Jangan sampai ketika kebenaran itu datang kita merasa berat. Ketika nasihat dan teguran itu datang kita merasa tinggi kita merasa lebih tinggi daripada kebenaran. Jangan kamu melihat orang yang menasihati kamu dan memberikan masukan kepadamu. Lihatlah kebenaran yang datang kepadamu. Jika itu hakun dengan dalil dan bukti-bukti yang jelas, hujah dan dari orang-orang yang memang thiqatun alimun maka tidak boleh kemudian kita mengeluarkan ucapan kecuali kita menyatakan sami'na wa ata'na wa aqbalna. Kita terima, kita taat, kita lakukan itu semuanya. Kita mendengar. Ini pentingnya ikhwan. Ketika hati itu mulai ada penyakit, sangatlah berat untuk dia menerima kebenaran. Sulit. Maka oleh karena itu ahlul bid'ah antum perhatikan. Ahlul bid'ah jangan kita melihat ahlul bid'ah yang jauh-jauh yang dekat. Ahlul bidah. Penting untuk kita pun mengenali orang-orang yang menyimpang, ahlul bidai wa ahlud wal munharifin yang ada di sekitar kita, yang ada di tempat kita, di negeri kita ini. Kenali mereka. Fa'rif ahla zamanak demikian yang dinyatakan oleh al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala kenali ya ahli zamanak orang-orang yang hidup sezaman denganmu. Kenali mereka. Siapa mereka? Sudah kamu sudah kenali, maka hendaknya kamu berhati-hati. Mulailah kamu bersikap dengan sikap yang benar, sikap yang lurus. Demikian. Ahlul bidah apa yang kurang pada mereka? Artinya kalau kita melihat dari sisi ilmu. Namun ketika dinasehati diingatkan bahkan bukan setingkat kita yang kecil yang masih belajar, yang masih sangat sedikit ilmunya, bahkan setingkat para ulama kibar dengan nasihat-nasihat yang luar biasa, dalil-dalil yang luar biasa, hujjah walbarahin, masih saja mereka sulit menerima. Mereka tolak mentah-mentah. Bahkan justru mereka hembuskan berbagai syubuhat, berbagai kerancuan-kerancuan. Memunculkan berbagai kawaid-kawaid. Kaedah-kaedah palsu, kaedah-kaedah yang menyimpang. Fantabihu. Ya. Jangan kita korbankan manhaj kita. Jangan kita pertaruhkan iman kita dengan sesuatu yang sedikit dari dunia ini. Jangan kita main-main di dalam iman, dalam manhaj ini. Serius, sungguh-sungguh untuk kita menjaga iman kita, menjaga manhaj kita. Jangan main-main. Jangan setengah-setengah. Hendaknya kita berpegang dengan kuat, berpegang dengan serius di tengah badai fitnah yang datang sangatlah besar. Gelombang-gelombang fitnah itu datang terus-menerus menimpa kita. Dan itu kita rasakan, antum rasakan semuanya berbagai fitnah datang satu persatu. Dan setiap fitnah itu membawa orang-orang yang bersamanya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala dari berbagai fitnah Karena fitnah itu ya membuat seorang cepat sekali berubah, membuat dia berpaling dengan begitu cepatnya dan dengan fitnah itu pula Allah Subhanahu wa taala ingin mengeluarkan mana orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang terbaik dari orang-orang yang jelek, dari orang-orang yang sekadar hanya mengaku-ngaku, mengklaim bosnya dia adalah salafi, dia adalah seorang yang sunni, dia ingin bermanhaj mana salafi, dia ingin mengikuti jejak langkah salaf. Maka dengan fitnah itu Allah akan tampakkan, Allah akan lihat mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang istiqamah, mana orang yang benar-benar ingin berpegang dengan manhajis salafi. Maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenyataan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa yang kita alami, itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya. Pelajaran yang sangat-sangat berharga Jangan sampai kita jatuh ke dalam lubang dua kali dan tiga kali. Jangan apa yang terjadi kepada kawan kita, teman kita, ustadz kita dan siapapun syekh kita itu adalah sebuah ibrah yang sangat bernilai penting bagi kita untuk kita pegang. Maka apa yang dinasihatkan oleh para ulama dan diingatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala di mana beliau menyatakan bahwasanya engkau belajar ilmu maka engkau hendaknya gunakan ilmu itu ilmu itu digunakan tentunya dengan bimbingan para ulama digunakan dengan baik ketika menghadapi berbagai fitan timbanglah dengan ilmu tadi dan bimbingan para ulama' Jangan hawa nafsu, jangan atifiyah pakai perasaan. Jangan karena ini dan itu. Itu semuanya adalah asbabud dolalah, sebab-sebab penyimpangan. Dan hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang salafi. Bertahan di atas kesalafihan kita. Itu penting. Ya, itu penting. Sampai-sampai kita penting karena sehat masyayikh kita. Apa yang disampaikan oleh Syekh Hani hafizahullah taala yang beliau menyatakan hendaknya kun anta salafiyan wa in kunta jahilan wala takun mubtadi'an aliman. Jadilah kamu salafi walaupun jahil, bukan maknanya ya sudah jahil saja enggak. Artinya kuat kamu berpegang dengan salafiyah tersebut. Jangan setengah-setengah, kuat. Pegangi dengan erat. Karena fitnah itu dahsyat roda dakwah dan salafiyah ini terus berputar berputar. Kita bertahan dengan kuat, tabah kita, sabar kita menghadapi berbagai ujian-ujian tadi. Berbagai kekurangan yang ada kita bersabar atasnya. Jangan sampai kamu menjadi seorang yang alim berilmu tapi menyimpang, rugi kamu. Apa faedahnya ilmumu? Sementara kamu menyimpang, kamu menyelisihi kebenaran, kau menyelisihi ulama isfal al-faidah apa faidahnya maka ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah semuanya itu porosnya kembali kepada kalbu kita porosnya adalah kembali kepada kalbu kita yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang kita baca di awal maka hendaknya kita menjaga baik-baik hati kita kita nak merawat hati kita itu kita memperbaiki kalbu kita terus-menerus tentunya dengan adanya nasihat, dengan adanya tawasi, ya, saling berwasiat, saling menegur dan seterusnya amal saleh wal ittiba itu semuanya tanda-tanda sehatnya hati seorang hamba.